Sehingga pertanyaan yang seperti tadi kan sering mereka ungkapkan. Pertanyaan yang senada antum sampaikan itu sering mereka ucapkan. Itu menunjukkan bahwa mereka sering menilai masalah itu dengan afifiah bukan ilmiah. Atibia itu kecenderungan hati atau kecondongan hati untuk mengedepankan perasaan, bukan ilmu.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 Ya Amerika, Amerika Serikat katanya orang sini garbo tambah tambah jadi ya. Tambah jadi ya. Katanya Joseph, oh tidak ada genjatan senjata. Sa, kami akan kejar Anda wahai Usama. Semua anggota Al-Qaeda terus Ya Allah hinanya. Malah diinjak-injak ala jasbus.